معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat besar diantaranya adalah kenikmatan hidayatul Islam. Seorang diberi hidayah untuk mengikuti Islam. Untuk mengikuti Tauhid. Untuk mengikuti Sunnah. petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Karena Islam merupakan kemuliaan seorang hamba yang dia benar-benar berpegang teguh dengan Islam maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan juga mulia amanah. nas di hadapan manusia. Ayuhan nas muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara bentuk kenikmatan yang kita harus sering mengingatnya adalah kenikmatan yang bentuknya kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya karena kenikmatan tersebut <clears throat> disebutkan oleh para ulama kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh mayoritas atau kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sihah, nikmat yang bentuknya kesehatan dan yang kedua adalah kenikmatan yang bentuknya waktu luang. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ittiba' hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam dan juga yang menjelaskan tentang pentingnya ittiba' mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita sampai pada hadis terkait tentang pembahasan at-tamassuk bil kitab was sunnah Hadis yang memerintahkan supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an was-Sunnah yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait hadis yang merupakan wasiat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami suatu mau'izah nasihat suatu nasihat yang sangat tandas mau'izatan balighatan nasihat yang sangat tandas yang membuat hati bergetar dan membuat air mata bercucuran sehingga para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Fakulna ya Rasulullah Maka kami katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mu'idatun mu'addi'in fa'ausina Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan maka berilah kami wasiat Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah wassami watta'ah, wa in ta'amara alaikum 'abdun Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar serta ta mendengar serta taat kepada penguasa walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira kata nabi dan maka barang siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira perselisihan yang sangat-sangat banyak sehingga kata Nabi Fa'alaikum bisunnati Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku Mengikuti sunnahnya Rasul Jalannya Rasul Dan juga jalannya Al-Khulafa'ur Rasidin Al-Mahdiyin min ba'di Adu alaiha binawajid Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian وإياكم ومحدثات الأمور dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru perkara-perkara bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah perkara baru dalam urusan agama yang disebut perkara bid'ah kata Nabi setiap bid'ah adalah dalalah sesat tidak ada yang hasanah barakallahu fikum ayuhan nas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pentingnya ketakwaan di dalam kehidupan kita dikarenakan takwa Allah adalah merupakan khairu zad Takwa itu adalah merupakan sebaik-baik bekal. Ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan khairuzzad, Sebaik-baik bekal. Baik bekal saat di dunia atau bekal nanti di hari kiamat. Takwa disebutkan khairuzzad. zad. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dan tentunya juga ini um, untuk umatnya. Nabi menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta Bertakwalah engkau kepada Allah Haitsuma kunta Dimanapun engkau berada Hendaklah memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian wasiat yang kedua Yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara kebaikan-kebaikan kata Nabi was-sam'i wa ta'ah hendaklah mendengar dan taat kepada penguasa sampai digambarkan oleh Nabi Walaupun yang menjadi penguasa atas kalian itu adalah Abdun Habasyun Seorang budak dari negeri Ethiopia Kalau sudah diangkat menjadi pemimpin maka wajib untuk ditaatinya Kemudian yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat berikutnya untuk ikhtisam berpegang teguh dengan sunnah Rasul dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menyatakan wa alaikum bi sunnati maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Orang yang dia berpegang teguh dengan as-sunnah fiha najah was sa'adah dia akan beruntung dan dia akan selamat dan berbahagia. Inilah orang yang benar-benar berpegang teguh mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan umatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahid atau illa wahidah. Semuanya berada di dalam an-nar kecuali satu saja yang selamat. Sehingga para sahabat bertanya, "Qalu wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ana alaihi al-yauma wa ashabi yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya diingatkan juga setelah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dengan petunjuk Nabi yang mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Nabi dengan sunnah Rasul dia akan selamat dan akan bahagia karena Nabi mengatakan taraktukum fikum syai'aini lang tadilu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati Aku tinggalkan kata Nabi untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah Rasul, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mengingatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, mengingatkan lawan dari sunnah. Yaitu nasihat berikutnya yang disampaikan oleh Nabi At-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsatil umur Nabi mengingatkan dari bahaya-bahaya bid'ah dan bahaya-bahaya muhdatsatil umur perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang laisa lahu aslun minal kitabi was sunnah yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan at-tahdzir, mengingatkan min muhdatsatil umur dari perkara-perkara bid'ah. Ma kata Syekh Rabi hafizahullah فكم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أخطار البدع ومفاسدها Betapa sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dari bahaya-bahaya bid'ah dan kerusakan-kerusakan bid'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan umatnya para sahabatnya min akhtaril bidai dari bahaya-bahaya bid'ah wa mafasidiha dan kerusakan yang akan dimunculkan dari perkara-perkara bid'ah tersebut barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annaha dhalalah bahwasanya yang namanya bid'ah itu adalah dhalal. Peringatan yang pertama. Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dhalalah. Diingatkan oleh Nabi Perkara bid'ah itu adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Sehingga Nabi sering mengingatkan tentang bahaya tersebut Padahal saat itu belum muncul bid'ah Rasul dan para sahabatnya Tapi Nabi sudah mengingatkan dari bahaya Dan kerusakan yang akan muncul tatkala munculnya perbuatan bid'ah. Juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa annaha finnar bahwasanya pelaku bid'ah berada di dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini semua adalah tahdir peringatan untuk kita supaya kita hati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Ya. Tatkala Nabi menyebutkan tentang bahayanya, disebutkan annaha finnar bahwasanya berada di dalam neraka. Ini adalah peringatan untuk kita dan juga menunjukkan tentang kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi kepada umatnya tidak membiarkan begitu saja ala dhalal di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya dinul Islam, agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Ghayatul kamal la naqsa fihi Islam adalah agama yang sudah benar-benar sempurna. Bukan hanya sempurna tapi ghayatul kamal. Benar-benar sudah sempurna sehingga tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Karena sudah sempurna bahkan kata Syekh Hayatul Kamal. Sudah sangat-sangat sempurna sehingga tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun tidak membutuhkan kepada ziyadah tambahan juga tidak membutuhkan pengurangan ini Islam oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian Dinakum agama kalian Dan telah aku sempurnakan atas kalian ni'mati kenikmatanku Waraditu lakumul islam Dan aku telah ridha islam sebagai agama untuk kalian Para fikum. Inilah keadaan agama Islam. Keadaan yang sudah ghayatul kamal sangat-sangat sempurna sehingga tidak butuh lagi kepada tambahan tidak butuh lagi kepada pengurangan cukuplah Islam sebagai Barakallahu fikum pedoman kita di dalam beragama Apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah Itu yang menjadi pedoman kita Dan ingat Barakallahu fikum Jangan sampai sekali-kali Mengikuti langkah-langkah Al-Yahud wa Nasara Di dalam menjalankan agama Di dalam beragama Barakallahu fikum. Dan nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman akan muncul dari umatnya yaitu dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengikuti langkah-langkahnya al-Yahud wa Nasara taklid kepada mereka sehingga sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih kata Nabi la tattaba'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta bahkan seandainya mereka orang-orang al-Yahud memasuki lubang biawak yang kecil dan sulit untuk ditiru kata Nabi la dakhaltumuhu niscaya kalian pun akan mengikuti masuk ke lubang tersebut Nah, hadis seperti ini barakallahu fikum artinya tahzir peringatan untuk kita semua apa yang akan terjadi di akhir zaman semakin dahsyatnya fitnah akan muncul sekelompok manusia yang mengaku Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata mengikuti langkah-langkah al-Yahud wan Nasara langkah-langkahnya orang Yahudi dan mengikuti langkah-langkahnya orang Nasara ini peringatan untuk kita supaya hati-hati dan waspada barakallahu fikum Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca, di dalamnya terdapat beberapa fawaid, faidah-faidah yang sangat penting. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis tersebut. Yang pertama adalah masyru'iyatun nasihati wal wa'di muslimin disyariatkannya memberikan nasihat memberikan mau'izah yaitu nasihat kepada kaum muslimin bahkan ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun agama itu adalah merupakan nasihat saling mengingatkan satu sama yang lain Inilah Islam dibangun di atas an-nasihah, saling memberikan nasihat. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan fadzakir fa inna faul tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat. Karena yang namanya az peringatan atau nasihat ini akan membawa manfaat kebaikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an tatkala Allah menyebutkan keadaan manusia yang kata Allah mereka dalam keadaan merugi. Allah menyebutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Itu dalam keadaan binasa. Inilah keadaannya manusia. Kecuali yang memiliki empat sifat. Yang pertama kata Allah illalladzina amanu kecuali mereka orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan mau melakukan amalan-amalan saleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran yang saling tanasuh mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amru yang kedua, faedah yang kedua, al-amru bittaqwallah fil mau'izah. Perintah supaya memerintahkan seorang bertakwa kepada Allah tatkala menyampaikan al-mau'izah tatkala menyampaikan nasihat menyampaikan arahan maka hendaklah diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin rahimani wa rahimakumullah ini pula yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam menyampaikan nasihatnya Ingatkan yang pertama untuk takwa Allah Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara faidahnya juga kata Syekh Wa fihi ruju'u ila manhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam وخلفائه الراشدين Di dalam hadis ini juga terdapat faidah perintah untuk kembali kepada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam beragama. Perintah untuk kembali kepada manhajnya Rasul dan khulafa'uhur rasyidin. Para sahabatnya terkhusus al-khulafa'ur rasyidin dalam semua urusan terlebih barakallahu fikum terkait dengan umurul aqidah urusan-urusan akidah maka harus kembali kepada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah az-zukhrufu 'ala al-bida'i wa minha supaya hati-hati dari bid'ah dan waspada dari perbuatan-perbuatan bid'ah sehingga jangan merasa ringan dengan umurul bid'ah perkara-perkara bid'ah dikarenakan Nabi anna kulla bid'atin dalalah dikarenakan setiap perkara bid'ah itu adalah dalalah laisa fiha hasanah tidak ada hasanah kebaikan di dalamnya barakallahu fikum ini beberapa faidah terkait dengan hadis yang tadi kita baca sekarang kita masuk hadis berikutnya Berkata beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Hadisul Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah Al-Hadisul Hadiyah Ashar Hadis yang ke-11 Ridallah fi thalathin fi thalathin wa sakhatu wa sakhatuhu fi thalath ridhanya Allah pada tiga perkara murkanya juga pada tiga perkara disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian tiga perkara dan murka kepada kalian tiga perkara Artinya ada tiga perkara yang diridhoi oleh Allah dan tiga perkara yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyrikuhu bihi syai'ah. Allah ridha untuk kalian an ta'buduhu kalian beribadah hanya kepada Allah semata wala tusyrikuhu bihi dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala perintah seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. beribadah kepada Allah yang dibarengi dengan sifat merendah dan juga dibarengi dengan sifat mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan ibadah dijelaskan oleh beliau hafizahullah ibadah itu adalah amrun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati Adapun yang dimaksud ibadah adalah suatu perkara yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik bentuknya ucapan-ucapan maupun amalan-amalan yang zahir maupun yang batin itulah yang disebut dengan ibadah seluruh perkara yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah baik itu bentuknya ucapan-ucapan, amalan-amalan yang nampak maupun yang batin. Kemudian yang perintah berikutnya adalah perintah untuk menjauhi perbuatan asyirkiyah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yaitu ayat lillahi niddan fi ibadatihi yaitu dia menjadikan untuk Allah tandingan di dalam beribadah. Ini yang disebut perbuatan syirik. Yang disebut perbuatan menyekutukan Allah yaitu menjadikan lillah untuk Allah nid dan tandingan di dalam beribadah. Seorang beribadah kepada Allah di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah Inilah yang disebut al-isyraku billah Atau bi an yasrifal abdu na'an min anwa'il ibadati li ghairillah Atau seorang hamba Memalingkan salah satu jenis ibadah Li ghairillah untuk selain Allah Bentuk-bentuk ibadah sangat banyak Minha ad Bentuk-bentuk ibadah sangat banyak Di antaranya adalah doa Di antaranya pula adalah rasa takut Isti'anah Dan yang lainnya tatkala salah satu bentuk ibadah dia palingkan dia berikan di ghairillah kepada selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Dia telah menyekutukan Allah. Seorang mengerjakan sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, tapi ada salah satu ibadah yang dia persembahkan untuk selain Allah. Contohnya adalah adzabhu, penyembelihan. Dia menyembelih li untuk selain Allah bahkan untuk makhluk-makhluknya Allah tak itu untuk jin atau untuk kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya inilah yang disebut dengan perbuatan al-isyraku billah kemudian perintah yang kedua adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an secara menyeluruh wala tafarraqu dan janganlah kalian berselisih iya ini perintah berikutnya atau perkara yang dicintai yang diridhoi oleh Allah yang berikutnya adalah perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran was Sunnah. Itulah yang disebut dengan tali Allah. Adalah Al-Quran was Sunnah. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk atau perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala wa man wallahu Allahu amrakum engkau memberikan nasihat kepada orang yang Allah berikan amanah untuk mengurusi perkara kalian yaitu penguasa ini perkara yang diridhoi yang berikutnya adalah munasahah memberikan nasihat saling memberikan nasihat kepada penguasa kepada waliul amr barakallahu fikum ini tiga perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya adalah wa yaskhatu lakum thalathan dan Allah murka kepada kalian dengan tiga perkara. Yang pertama adalah qila wa qal. Yaitu seorang qila wa qal berbicara fil batil al khawdu fil batil seorang berbicara kebatilan atau tenggelam dalam kebatilan berbicara perkara yang la faidata fi ini qil wa qal kemudian yang berikutnya adalah wa kasratus su'al banyak bertanya dan meminta-minta yang berikutnya perkara yang dimurkai oleh Allah adalah idha'atul mal menghambur-hamburkan harta. Ini tiga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha di antaranya adalah idha'atul mal menghambur-hamburkan harta qil wa qal maka ini isyarah kepada kita supaya hifdzul lisan supaya kita menjaga lisan jangan sampai barakallahu fikum lisan ini menyeret seorang kepada perkara yang batil Jangan sampai lisan menyeret seorang ke dalam perkara yang batin. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lisan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar Ayat yang sering kita dengar Allah memanggil orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu dan ucapkanlah oleh kalian kaulan sadida. Ucapan-ucapan yang sadida. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang sadida? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Imad Ibnu Kathir rahimahullah yang dimaksud kalang sadida ay mustaqiman ucapan yang lurus la i'wijaza fihi walal inhiraf yaitu ucapan yang tidak ada kebengkongan di dalamnya dan penyimpangan Inilah kaulan sadida Ucapan yang lurus Yang jujur La kadhiba fi Tidak mengandung kedustaan di dalamnya Tidak mengandung di dalamnya ghibah Wala namimah Tidak mengandung pula di dalamnya asyirkiyat Perkara-perkara kesyirikan tidak mengandung di dalamnya perkara-perkara bid'ah inilah yang disebut dengan kaulan sadidah ucapan yang sadid yang lurus yang mustaqim tidak mengandung penyimpangan di dalamnya walal inhiraf maka Allah menjanjikan untuk mereka wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalika asabahum alaihi maka Allah menjanjikan mereka orang-orang yang bisa menjaga lisannya mengucapkan dengan kaulang sadidah ucapan yang lurus Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang sangat besar balasan yang sangat besar apa di antara pahalanya bi an yasluhalahum a'malahum Allah akan memperbaiki amalan orang tersebut. Apa arti diperbaiki amalan orang tersebut? Ayuwafikuhum li salihah. Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. وأن يغفر لهم الذنوب الماضية Kemudian yang berikutnya Ini balasan yang pertama Bagi mereka orang-orang yang dia bisa mengucapkan kaulang sadida Ucapan yang lurus, yang mustaqim Tidak mengandung kebengkokan Tidak mengandung penyimpangan, kebatilan di dalamnya Allah perbaiki amalan orang tersebut Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang berikutnya bi an yaghfira lahum dzunubal Allah akan mengampuni untuk mereka dosa-dosa yang telah lewat. Barakallahu fikum. Ini balasan untuk mereka bagi orang yang mengucapkan kaulang sadidah. Balasan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa maqad yaqa'u fil mustaqbal bilahmihim atau bahminha.